بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه خرج درويش في أيام سيدنا أحمد بن زين متشمما للطاعة وهو رافع الهمة عن التشوف إلى الناس فحصلت له محبة في قلوب الناس وانجذاب بالعطاء حتى إن بعض البانيان أعطاه شيئا فحكي ذلك سيدنا أحمد بن زين فقال بعض المحبين لسيدنا أحمد بن زين كيف ذلك مع أنه لم يسأل ولم يظهر الفاقة فقال له سيدنا أحمد بن زين أما علمت أن القناعة مغناطيس الرزق قال سيدنا ومفهوم ذلك أن الحرص يبعد الرزق أو كما قال أو ما, ما, أو ما هذا معناه Dikatakan keluar seorang darwish Darwish ini apa ya kalau bahasa sekarang ini orang-orang yang nggak nggak dihitung dalam orang-orang secara umum orang biasa dari keluarga biasa dari lingkungan biasa saono-onoe gitu penampilannya dari dokter mubalin bi kurang diperhatikan sama orang pakaiannya juga biasa keluar ini Darwish dan hidup ini di zamannya Habib Ahmad bin Zain Ahmad bin Zain al-Habsyi mungkin ini ini Darwish orangnya memang semangatnya tinggi dan dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas dia dia ngajar dia dakwah dia sebisa-bisanya dan itu ikhlas lillahi taala dilakukan cuma subhanallah dicintai sama manusia sampai orang-orang yang tidak muslim pun itu senang sama dia bantu sama dia untuk programnya dia itu bantu akhirnya diceritakan sampai sama Ahmad bin Zain al-Habsyi ini Habib, heran. Padahal ilmunya lalu ala alih misalnya. Padahal ini, itu dan ini. Tapi orang kok cinta sama dia. Orang ngeluh-ngeluhkan dia. Mu'tagidin fi. Orang yakin bahwa dia itu orang. Padahal orang biasa Habib. Kata Habib Ahmad bin Zain. Dan ini orang dibantu sama orang padahal tidak nampakkan dirinya itu butuh. Cuek begitu. Tapi orang berusaha untuk membantu hatta orang kafirnya. Kata Habib Amin Zain, "Ama alim ta'annal gana'ah magnatisul rizik." Di sini kamu harus tahu kata Habib bahwa al-qanaah menerima dengan bagian rezekinya itu akan menyedot banyak rezeki yang lainnya. Inti dapat duit khamsa alaf, alhamdulillah. Inti nikmati. Bentar lagi rezekinya inti 10 ribu, 20 ribu naik terus. Tapi ketika kamu dapat rezeki kemudian kamu merasa kurang, aduh, kurang nggak sak ini. Besok inti torok nanti. Hah? Al-ghana'am bighnatur rizq. Kemudian Habib Ahmad bin Sumait menyatakan wa mafhum dalik annal hirsa yub'idur rizq kalau al-qanaah rasa menerima dengan bagian rezeki, itu akan bisa mendatangkan rezeki yang lainnya mafhumnya kata Habib Ahmad bin, Zaid, bin Umar bin Sumit bahwa orang yang tamak dengan rezeki, orang yang tamak dengan rezeki itu akan jauh daripada rezeki. itu menjauhkan rezeki. Banting tulang katanya, kerja keras banting tulang. Hasilnya Pak, remuk tulangmu. Enggak dapat apa-apa. <laughs> ya jangan banting tulang. Kenapa? Ya kerja aja lah yang wajar. Ibadahnya jangan terganggu. Itu dipuji loh oleh Allah. Kalau kerja teratur, talabul halal, tapi tidak mengganggu ibadahnya, Qur'annya, qiyamul lailnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, jamaahnya. Rijalun ha? la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jadi eh, orang semakin terlalu bersemangat dalam urusan duniawi, eh, semakin ruwet sama urusan rezeki nanti nikmati bagian kamu yang ada insya Allah kamu akan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT enak badannya sehat walafiat banting tulang akhirnya kait ngumpulkan duit pabrik penyakit nanti di tubuhnya biaya sana biaya sini tek kabeh hartanya semuanya dari itu untuk biaya dia nggak sembuh-sembuh nanti nih. Karena itu biasa-biasa aja urusan duniawi, yang penting kamu bekerja, cari rezeki yang halal, yang hati-hati, nikmati itu rezeki, inti terima itu yang bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala aidan idza hasalat an-niyatu salihah fi sabab dhaharatil barakah. Kama qala Sayyidina Abdullah Al-Haddad, waj'al ilahiya hadza 'aunan 'ala kulli khairi ila akhirih. yanbaghi an takuna hadhihi an-niyat fi kulli sabab. Idza hasalatin niyyah salihah jika ada itu niat yang saleh Sebab dalam amal, dalam pekerjaan manusia. Katakan sebab ya tasabab ayashtagil. Kerja tapi punya niat yang baik. Anak kerja untuk nafkah keluarga. Anak kerja untuk membantu keluarga yang enggak mampu. Anak kerja untuk dakwah ilallah. Anak kerja ada niat yang baik Zuharatil barokah akan nampak itu berkah. Ana sebentar lagi akan melakukan satu penipuan. Ana sebentar lagi akan melakukan satu kebohongan, masih barokah. Kamu sebentar lagi akan menjadi orang yang dililit bermasalah. Karena itu di dalam pekerjaan jangan punya niat yang nggak baik, nggak akan berhasil kamu. Enggak akan berhasil. Allah Maha tahu hati yang kamu. Jika kamu memulai pekerjaan dengan niat yang baik, maka Allah akan kasih berkah. Anak misalnya punya utang. Saya sekarang kerja untuk bayar utang. Insya Allah bayar kamu. Tapi saya bekerja melupakan yang hal-hal yang wajib, nggak ada berkah ini. terlilit dengan riba saya sekarang bekerja untuk membayar menyelesaikan riba Inti mulai dengan semampu kamu dapatnya misalnya selain untuk keperluan keluarga ada 10 ribu 10 ribu bayarkan nggak lama insya Allah akan lunas ini semuanya ada kesungguhan jika dimulai segala sesuatu dengan niat yang solehah dalam amal kamu Allah kasih berkah dalam pekerjaan kamu Allah kasih berkah dalam itu pekerjaan karena itu yang dimohon sama Habib Haddad waj'al ilahiya hadza aunan ala kulli khair. Ya Allah jadikan semuanya ini apapun usahaku adalah untuk membantu aku atas kebaikan. Hmm? hmm. Iya, kedok. Idza aradallahu abdi khairan razaqahu min haitsu la yahtasib. فكلما قدر شيء الأسباب أن في رزقه خالف على كياسه أبى الله أن يرزق عبده المؤمن أي الكامل إلا من حيث لا يحتسب وإذا أراد الله بعبده شرا كلما دبر أمرا وقع على ما يريده فيركنه إلى فكره ودهاه ويفتنه بذلك استدراجا Idza Allah bi Allah bi 'abdi khairan jika Allah mengendaki terhadap hambanya kebaikan Allah berikan rezeki tanpa ia sangka-sangka maksudnya setiap hamba tadi itu memperhitungkan dalam pekerjaannya itu akan dapatkan rezeki ternyata luput dapatnya malah di luar itu ini kalau anak jual faedahnya 10 juta ini luput nggak taunya dapat 10 juta dari urusan yang biasa ini berarti Allah mengendaki dia jadi orang baik. Paham ya? Jadi kalau semua perhitungan kamu tadi itu untuk bekerja luput, luput, luput, luput, luput, ternyata dapatnya dari yang di luar hitungan kamu, itu tanda Allah mengendaki kamu baik. Dalam satu hadis dikatakan, Allah an juga 'abdahul mu'min ay al-mu'min al-kamil illa min haitsu la yahtasib." Allah enggan memberikan rizki kepada orang yang mukmin sempurna kecuali dengan tanpa ia sangka-sangka, tanpa perhitungan, tanpa sesuatu yang dihitung. Sebaliknya, idza aradallah mafhumnya ini hadis. Jika Allah mengendaki bi abdihi syarran terhadap hambanya itu jelek. Setiap dia mengatur urusan sukses pekerjaannya bagus terus sehingga dia kurang berharap sama Tuhannya yang penting otak yang penting akal tanpa kita mikir gak dapat dia akhirnya mengandalkan akalnya untuk masalah rezeki kecerdikannya, kecerdasannya dia terfitnah padahal itu adalah istidrat dari Allah supaya dia semakin jauh daripada Tuhannya Nah, karena itu bagi orang yang sukses dengan pemikirannya, hati-hati loh ya. Kamu jangan tertipu dengan otaknya kamu. Kadang-kadang orang kan sok. Dilihat anak sekarang, dilihat. <laughs> Nanti kita lihat inti di masyar nanti. Hmm, dilihat anak nanti anak nanti kira hartanya inti akan inti banggakan nanti ada di masyar. Coba inti lihat bagaimana anak jadi sukses. Emangnya sukses bisa menjamin kamu sukses dari akhirat? Mana sholatnya kamu? Mana bacaan Qurannya kamu? Mana dikirnya kamu? Mana hadirnya kamu ada di majelisul khair? Bukan itu orang sukses, ya enggak? Hmm? Itulah orang yang tertipu. Kenapa? Diistidrat oleh Allah, di dilulu sama Allah, dikasih. Setiap dia memperhitungkan dapat, memperhitungkan dapat, dapat, dapat. Akhirnya ah, lupa bahwa yang beri rezeki itu hanya seakan-akan adalah akalnya. Subhanallah. Huh? Huh? Hadis Abu Allah juga Abdul Mumin illa min hadal tasib. Ini hadis dhaif. Tapi maknanya sahih. Tapi ada yang ekstrim menyatakan maudhu. Tapi banyak menyatakan dhaif, tapi maknanya sahih Sebagaimana firman Allah, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah alam. Ada perlu dibahas, ditanyakan. Orang-orang dulu itu seada-adanya tapi ada semuanya. Kerjanya jualan sarung, jualan seadanya, enggak punya tuku yang gede atau apa dulu. Malah kadang-kadang bangkel. Seadanya begitu. Tapi beli rumah sana, beli rumah sini, punya sawah, punya tambak, eh? seada-adanya. Sandal jepit sisian. Seada-adanya. Tapi ada semuanya, subhanallah. Kadang-kadang piara ayam, piara kambing, bukan untuk diternak, enggak. Untuk kalau ada tamu. Hampir rumahnya orang dulu itu ada piaraan ya. Bukan untuk syuhul. Untuk kalau ada tamu, motong kambing, motong ayam, saking lomani itu orang dulu itu. Di muka rumahnya itu dibuatkan jeding. Kenapa? Kalau tamu biar tidak bingung untuk cari kamar mandi kalau dia punya tamu. Kalau sekarang kan tidak. Rumah orang dulu itu ada temboknya ditutup, ada pekarangannya. Masih ingat ya rumah dulu ya? Ada temboknya puter itu, agar ada pekarangannya. Kenapa? Untuk nutupi. Jangan sampai jika ada perempuan di dalam kelihatan ada di luar. Kalau sekarang kan enggak, rumahnya seperti akuarium, kaca semuanya. Terus untuk supaya tamunya enggak datang ke situ, ada pagernya dikasih gembok yang sangat gede. Kalau perlu disediakan helder. Jadi kalau ada tamu mendekat langsung dijenggong. Subhanallah. Upadin. Adin, ah, nggak ada piaraan ada di dalam. Ada kopi pahit ada di dalam. Subhanallah. Tuh lihat bagaimana berkahnya orang dulu. Seada-adanya tapi bisa ikramid Huh? Kemudian bekerja dengan kemampuan yang ada ya sukses berhasil. Kadang-kadang sampai sekarang itu loh, anak cucunya masih mewaris masih menikmati warisan mereka. Nah, kalau sekarang kan enggak. Mati urusan ruwet terus yang diwariskan kepada anak turunannya kadang-kadang nah, karena itu jangan sampai kamu tadi itu terlalu bersemangat urusan duniawi karena itu menjauhkan rezeki dan setiap kamu bekerja niatkan dengan niat yang baik insya Allah berkah pekerjaan kamu tidak punya tuku orang dulu jarang punya tuku gede-gede itu jarang punya mall, punya tuku gede jarang malah banyak mereka itu pergi ke sawah pergi ke tambak Hah? Ya, pekerjaan seada-adanya, tapi berhasil mereka. Kenapa? Ibadahnya benar, niatnya baik. Nah, jadinya berkah. Min haithu layah tasib jadinya. Wallahu a'lam.